simpulkan dari uraian penulis bahwa seorang muwahhid yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itulah Buddha diharuskan untuk dia mengamalkan tauhidnya. Karena seperti yang dijelaskan oleh penulis juga di tempat yang lain bahwa tauhid itu bukan kalam. Tauhid itu bukan ucapan saja. Melainkan dia adalah ilmu wa amal. Ilmu yang disertai dengan dengan amal. Pada pelajaran yang lalu Penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukil perkataannya Ibn Taimiyah. Kemudian beliau menyimpulkan faidah. Dan pada faidah ini terdapat pelajaran yang berharga sekali. Itu pada halaman ke-153. Jadi cetakan yang saya pegang ya. Beliau berkata, "Wa min akbari ma fihi al fawaid" dan di antara faidah atau pelajaran yang paling besar yang bisa kita petik dari perkataan Ibnu Taimiyah. Annahu yubayyinu laka halaman aqarra hadzal din. Bahwasanya beliau menerangkan kepadamu kondisi orang yang sudah menerima agama ini. Maksudnya sudah memeluk at-tauhid. Sudah menerima Islam wa syahida annahu al-haq dan dia telah mempersaksikan bahwa Islamlah yang hak, tauhidlah yang benar, syirikan adalah batil. Wa anna syirka al batil wa qala bi lisanihi ma urida minhu. Dan dia telah mengucapkan dengan lisannya apa yang dia diminta darinya. Apa itu? Kita diminta untuk mengucapkan apa? Syahadat. Artinya orang ini dia sudah mau mengucapkan syahadat. Dan tidak cuma itu, dia mengaku bahwa Islamlah yang benar. Tauhidlah yang hak. Kesyirikan adalah batil. Walakin la yadinu bidalik. Tapi kendati begitu, dia belum mau menjalankan agama itu. Belum mau menjalani mengaplikasikan amalan agama tersebut. Alasannya macam-macam. Karena manusia nggak sama. Imam lah, apakah disebabkan karena dia masih membencinya. Dia tahu bahwa Islam hak tapi dia tidak mencintainya. Seperti kondisi orang-orang yang telah mengetahui bahwa Islam itu hak. Tapi misalnya Abu Talib dia mengetahui bahwa Islam itu benar. Tauhid itulah yang keliru. Namun dia tidak mau mengucapkannya. Tapi di sini tentang orang yang sudah mengucapkannya, mengaku Islam itu benar, namun dia tidak mau dan belum mau menjalaninya. Belum mau mengamalkannya imma bughdan lahu aw adamu mahabbatihi atau karena tidak mencintainya tidak ada kecintaan dia kepada tauhid. Di samping dia mengetahui bahwa tauhid itu yang benar, syirikan itu yang batil. Kama huwa hal munafiqin alladina baina adh Sebagaimana itulah kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Mana coba? Hati-hati. Hati. -hati. hati. Ya ini. Berdasarkan tahqiq halaman 270 Tadi kita baca mulai baris baris pada alinea kedua, pada baris yang kedua. Ya. Qala kama huwa halul munafiqin alladziina baina adh Sebagaimana itulah kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang munafik yang menampakkan Islam namun dia membenci membenci al-Islam tapi yang dia tampakkan Islam namun kalau yang dia tampakkan kekufuran bukanlah munafik ya seperti orang yang sudah mencela Islam ya seperti kondisi orang yang terang-terangan menjelek-jelekkan Islam ini bukan lagi disebut munafik. Orang munafik dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman Rasulullah dulu para sahabat sholat mereka ikut sholat, Membayar zakat, ikut membayar zakat. Ya. Secara zahir orang munafik itu mengamalkan Islam. Ya. Namun dia disebut munafik karena dia menyembunyikan kekufuran. Seperti itu. <clears throat> Kalau dia sudah menampakkan kekufuran, dia nggak lagi disebut munafik. Disebut orang kafir. Waalaikumsalam. Tidak lagi disebut sebagai orang munafik. Kata beliau di sini kama huwa halul munafiqin alladziina baina adhurina. Sebagaimana itu kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Yaitu di ya, menurut istilah ya orang kita sekarang. Kalau ditanya muslim, tapi enggak salat. Kalau ditanya muslim, ya namun ya mengerjakan muharramat. Kalau ditanya muslim, namun ya tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam. Walau wa imma li dunia atau alasan lainnya karena lebih mementingkan dunianya. Ini ya, daripada akhiratnya. Mitu tijaratin awaliha seperti misalnya perdagangan. Lebih mementingkan bisnisnya. Ya. Padahal bisnisnya itu bertabrakan dengan keyakinannya. Sehingga dia Assalamualaikum warahmatullahi Sehingga dia kalahkan keyakinannya, dia menangkan bisnisnya. Ya, dia menangkan perdagangannya, dia menangkan jualannya, dia menangkan pekerjaannya. ayat kulu nafil Islam thumma yakhrujuna minhu. Sehingga dia pun masuk ke dalam Islam, namun setelahnya dia keluar darinya. Apa ya kesimpulan dari uraian ini? Bahwa seorang muslim yang telah mengetahui Islam itu hak, tauhid itu hak, syirik itu batil, dia harus jalani ada konsekuensi dari ya keislaman dia, ada konsekuensi dari ketauhidan dia, ada konsekuensi dari pengakuan dia bahwa tauhidlah yang hak, bahwa kesyirikanlah yang batil. Nah, bisa orang muslim karena alasan jabatan ikut-ikut melakukan kesyirikan. Karena alasan pekerjaan ikut-ikut melakukan ya kekufuran. Nah, dan layak tak Yang seperti ini tidak ya tidak ada celah bagi seorang muslim untuk melakukan hal itu. Kemarin ada yang ngasih tahu saya, Ustaz, masa ada yang bilang kalau orang melakukan kesyirikan karena dunia, maka dunia itu menjadi mawani takfir. Menjadi penghalang dari kafirnya dia. Adanya dia nggak dikafirkan karena ada mawani'nya. Ada penghalangnya apa itu? Karena dunianya. Dia lebih mementingkan dunianya. Saya bilang orang ini nggak baca Quran, ini yang disebut ayat ini di sini oleh Syekh. Kama qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, bi annahum amanu tsumma kafaru." Yang demikian itu karena mereka telah beriman kemudian kafir. Kemudian beliau juga berkata, mengutip firman Allah, itu yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106 sampai 107. Allah Jalla wa ala mengatakan, "Man kafara billahi min ba'di imani. Ini ayat ya, dia ya, membatasi ya, bahwa orang diboleh orang muslim. It, kapan dibolehkan dia melakukan kekufuran kemudian tidak kafir? Itu cuman dalam satu hal, dalam satu keadaan. Hanya dalam satu kondisi. Ya, yaitu dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Selain itu orang yang melakukan kekufuran yakfur. Ya, Apakah dia melakukannya sungguh-sungguh ataukah melakukannya main-main ataukah melakukannya karena takut ya atau melakukannya karena dunia, karena politik, karena usaha, karena dagang, karena bisnis, karena perempuan. Melawan kufuran selain satu kondisi yakfur. Ini membatasi ayat ini. Man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah yaitu fa'ala al-kufra, melawan kufuran. Ya, seperti dzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah taala, sabullah, mencaci Allah taala, ya, memberikan peribadatan kepada jin. Ya, kita nggak bahas nih kekufuran-kekufuran dari jenis yang khafiyah, ini bukan pembahasan kita. Ya, misalnya kesalahan dalam masalah semua sifat, Ya, salah dalam masalah cabang-cabang akidah misalnya. Karena pembahasannya sudah di ya bagi bahwa ada masalah zahirah yang jelas, yang jali, yang tampak itu babitnya apa? Masalah zahirah itu. Yang diketahui oleh orang alim dan orang awamnya. Yang diketahui oleh ulama dan juga ya kuli panggulnya. Itu masalah zahirah. Dan pembagian ini semua madahib. Semua mata membagi. Ya nggak tahu kalau orang sekarang. Ya, ada <laughs> mereka yang tidak mau menerima pembagian seperti ini. Nah, jadi mereka ikutin pendapat siapa. Semua mana? Ya, dalam kitab Aridul Jahal disebutkan ya mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah. Ini pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Semuanya membagi bahwa kekufuran ada dalam perkara zahir, ada dalam perkara khafiyah. dalam konteks kita ini dalam perkara zahir. Man kafara billah, barang siapa yang melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah, maksudnya yang jali. Min ba'di imani illa man nukriya wa qalbu mutmainun bil iman. Setelah keimanannya. Maksudnya tadinya dia mukmin, kemudian melakukan kekufuran. Ya, kalau ditanya apa dalilnya bahwa ayat ini berbicara tentang kufuran yang zahir. Ya, konteks diturunkannya ayat. Konteks diturunkannya ayat ini berbicara tentang kisahnya Ammar yang disuruh ya mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disuruh mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ini fa'altu wa fa'altu." Ya Rasulullah aku melakukan ini melakukan itu. Nah, dipaksa. Kata Rasulullah, "Kaifa tajidu qalbak?" Di mana kamu dapati hatimu? atau Ammar, "Mutmainnun bil iman." Tenang di atas keimanan. Kata Rasulullah, "Wa in ada fa'ud." Kalau mereka lakukan itu lagi, enggak apa-apa kamu caci lagi. Tapi dengan syarat tadi apa? Dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. <coughs> Ada pun ketergelinciran-ketergelinciran dalam perkara sifat, ya itu bukan konteks kita. Ya, terjadi khalat ya ikhwan. Terjadi ya kekacauan dalam pemikiran sebagian orang ya karena dia apa? mencampur adukkan antara masalah ini dan masalah itu. Illa man utriha. kecuali orang yang dipaksa katanya. Ya, yang disebut dipaksa itu di bawah ancaman. Ya, di bawah ancaman dia orang yang dipaksa. Ya, orang yang takut belum tentu dia di dipaksa. Cuman takut, takut rugi. Sehingga dia melakukan kekufuran, ya. Baru takut. Ya. Ini bukan uzur. Tapi harus sampai batas dipaksa. Seperti misalnya diancam bunuh dia atau keluarganya. Dan dia tahu bahwa orang tersebut bisa merealisasikan ya ancamannya, bisa mewujudkan ancamannya. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Dua syarat. Dipaksa, hatinya tetap di atas keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Namun barang siapa yang dadanya merasa lapang dengan kekufuran, dipaksa kemudian hatinya lapang di atas kekufuran. Apa hukumnya? Kafir. Dipaksa hatinya lapang di atas kekufuran. Gimana lagi dengan orang yang melakukan kufuran mukhtaran. Apa maknanya mukhtaran? Pilihan hidup. Ya dilawan kufuran karena apa? Karena dunia, ya. Karena gaji, ya. Karena jabatan, ya. Karena bisnis. Yang dipaksa kemudian hatinya tetap di atas kekufuran, merasa lega dengan kekufuran, dipaksa akhirnya dia lakukan kekufuran. Kemudian ketika dia lawan kufuran, hatinya tenang dengan kufuran itu. Yakfur. Dia kafir dia. Ya, ini butuhkan nalar. Gimana lagi orang yang melakukan kufuran ya tanpa adanya paksaan. Ya, gimana bisa dibilang seperti yang tadi saya kutip. Ya, seorang ustaz. Ya, ini ustaz, ini bukan lagi ya katanya ada orang yang menuduh kita mengadang-adang. Mana ada ustaz? Nah, ada wadah, jelas jeli. Ada ustaz yang mengatakan seorang dai yang mengatakan syirik akbar kalau ijtihad dapat pahala. Gimana coba? Hilang agama. Ada lagi yang mengatakan ya George Bush belum kafir sampai tegakkan padanya hujah. Gimana coba? Ya, harus penegakan hujah maksudnya dia datang dulu tuh ke Obama atau orang kafir asli dia tegakin hujah baru dia kafir. Gak kafir karena belum tegak hujah. Nah ini ada lagi yang mengatakan ya bahwa ya dunia itu adalah apa? Mawani takfir. Ini ajib yang seperti ini ya dan lebih ajaib lagi kalau diucapkan oleh seorang yang menisbatkan dirinya kepada at-tauhid. Ya. Karena ayat ini jelas menandakan bahwa yang menghalangi kekufuran dari orang yang melakukan kekufuran ya sehingga dia dikatakan bahwa dia tidak kafir itu hanyalah kalau dia dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Wala walakin man syara'a bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Akan tapi barang siapa yang dadanya merasa lega dengan kekufuran, maka atasnya lah kemurkaan dari Allah, walahum adzabun adzim dan baginya adab yang pedih. Zalika, perhatikan ayat ini, zalika yang demikian itu bianna mustahabbul hayatad dunia alal akhir. karena mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dari akhirat lebih mengunggulkan dunianya daripada akhirat dipaksa kemudian dia lakukan kufuran kemudian hatinya tenang di atas kufuran Allah bilang karena dia telah mengunggulkan dunianya daripada akhirat ya karena yang bisa dipaksa itu cuma jawarih Pak yang bisa dipaksa itu cuma anggota badan betul Hati nggak bisa dipaksa. Maka ketika hatinya merasa lega dengan ya kufur. Ya. Kalau cuma jawar, cuma anggota badan yang melakukan, namun hatinya tetap di atas keimanan, kufur. Ya Tapi harus ya di bawah paksaan. Situ Allah sudah bilang karena dia lebih mendahulukan dunianya daripada akhirat. Lantas gimana jadinya dengan orang yang melakukan kufuran muhtaron ya kalau dia tinggalkan pekerjaannya ya maka dia nggak dapat duit nih ya nggak dapat proyek ya kalau dilakukan proyeknya ya maka dia harus campakkan agamanya akhirnya demi duit dia ambil proyeknya mukhtar ada pilihan dia milih sesuai dengan kehendaknya nggak ada paksaan kalau yang begini aja ya kur gimana lagi dengan ini? Bisa dipahami? Ini nalar, ya. Seperti itu. Kalau yang seperti ini saja disebutkan bahwa itu karena mereka lebih mengunggulkan kehidupan dunia daripada akhirat, gimana lagi dengan yang terang-terangan lebih memilih dunianya daripada agamanya. Enggak ada labis, ya. Seperti kata koran-koran sekarang, semuanya sudah telanjang seperti itu. Allahul musta'an wa ilaihi fuklan. Qala fa haula fa qala haula bi alsinatihim. Kemudian berkata beliau, apabila mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Itu orang-orang yang telah mengakui Islam benar, tauhid benar, kesyirikan batil, namun belum mau mengamalkannya. Ya. Kalau bertabrakan dengan kepentingan dia atau keluarganya dengan dia harus mempertaruhkan agamanya, dia lebih mendahulukan apa? Dirinya, kepentingan keluarganya, lebih dahulukan itu. Ya. Apa yang dia korbankan agamanya dia korbankan. Ya. Agamanya nomor sekian. Seperti itu. Mereka ini yang dimaksud. Kalau mereka bilang dengan lisannya, "Nasyhadu anna hadza dinullahi wa rasulih." Kami bersaksi bahwa inilah agama Allah dan agama Rasulnya. Maksudnya dia mengatakan, kami juga muslim. Lihat KTP saya. Ya. Wana nasyhadu al-mukhalif lahu batil. Dan kami juga mempersaksikan bahwa selain Islam batil. Wana nausyirk billahi azza wa jal. Dan bahwa selain Islam adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Kalau orang-orang ini bilang begitu, dia mempertontonkan identitasnya saya juga muslim. Ya, lihat di KTP saya. Saya tahu bahwa Islam yang benar, kesyirikan batil, gharra hadzal kalam dhaiful basirah. Orang yang enggak mengerti dan kurang dalam pengetahuannya tentang tauhid tertipu dengan ucapan dia, menyangka bahwa dia muslim. Padahal yadhbah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kan ya tuntutan pekerjaan, gharra gharra hadzal kalam dhaifun Tapi orang yang mengatakan bahwa mereka lah muslimun ya dhaiful basirah, Lemah ya pemahamannya, kurang dalam pengetahuannya tentang ad-din. Ya, kif bisa dikatakan orang tersebut muslim? Ya. Sedangkan tauhid itu tidak bisa bersatu dengan kesyirikan. Kapan? Ya. Ada tauhid, hilang kesyirikan ya, kapan ada kesyirikan, maksudnya syirik akbar, ya, maka hilanglah tauhidnya. Maka hilanglah tauhidnya. Nah. Ya. Selanjutnya kata beliau, qala wa'udhu min hadha. Wa atammu anna ahla la, wa man walahum yusarrihuna bimasabbati din. Dan lebih parah daripada ini. Ya maksudnya lebih parah daripada orang-orang tadi. Siapa orang-orang tadi? Yang menerima Islam, bahwa Islam hak, syirikan itu batil, mengucapkan syahadat dengan lisannya. Ya, namun dia belum menjalaninya. Kemudian beliau menganalogikan dengan apa yang beliau dapati dari musuh-musuh dakwahnya. Kata beliau, lebih parah daripada itu bahwa penduduk Huraimila yang di zaman beliau itu memusuhi dakwah beliau. Waman walahum dan orang-orang yang memberikan loyalitas kesetiaan kepada penduduk Quraimila, pada musuh-musuh dakwah Syekh. Mereka ini yusarrihuna bimasabbatiddin, terang-terangan mencela agama, mencela tauhid. Maksudnya di sini beliau ingin menganalogikan, kalau yang begini saja sudah yakfur, gimana lagi yang dengan terang-terangan ya menyerang agama. Ya, terang-terangan ya mendiskreditkan Islam, seperti yang kita dapati dari orang-orang liberal sekarang. Ya. Kemarin siapa yang terakhir tuh? Ade Armando. Ya. Orang NU aja ya. Waktu itu siapa Yusran ya? Nusran apa Yusran? Yusran Wahid ya. Orang GP ya, GP Ansor. Orang NU aja orang NU yang mengatakan dia sudah kafir katanya. Tapi sebagian salafi mengatakan belum sampai tegak kafirnya hujah. Insyaallah Mau sampai kapan lagi dia akan hujan-hujan udah turun Quran udah sampai. Ya. Dia bilang konstitusi lebih tinggi daripada hukum Allah. Ada kufur bawah, kufur yang jelas, terang, gamblang. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang belakangan ini dia do, siapa dosen UI ya? Dia bilang Quran Sunnah bukan bukan sumber hukum. Bukan sumber hukum insyaallah. Ya. Yang seperti ini tidak ragu lagi akan kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang. Ya. Ada yakfur orang seperti ini. Ya. Kalau dia muslim batal Islamnya. Allah menwalau musarrihuna yumasabbati terang-terangan dalam mencela agama wa annal haqqa ma alaihi aktsarun nas dan bahwasanya yang benar adalah yang ada pada ajarannya mayoritas. Ya, mayoritas penduduk negeri ketika itu di zaman awal dakwahnya Syekh Muhammad ya, meskipun mereka menisbatkan dirinya kepada salah satu mazhab yaitu Hanabilah dalam masalah fikih namun dalam praktek ibadah melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Wa anal haqqa ma aktsarun nas bahwa ajaran mayoritas itulah yang benar. Ini maksudnya yang melakukan praktek-praktek kesyirikan itulah yang hak. Ya. Sedangkan yang melarang ya perbuatan-perbuatan ini atabidin menjadi. dia telah datang membawa agama baru. Kalau sekarang dua apa? Wahabi gitu Ya, itu dua. Nah, <clears throat> kalau dulu ya ada istilah kaum muda dan ya, kaum tua ya istilahnya kaum tua itu ya ajaran yang sudah bercampur dengan adat ya yang diantara adatnya ada adat-adat yang berbau kesyirikan ya yang berusaha untuk mengajak kepada pemurnian Islam dia disebut dengan kaum muda ya kalau nggak salah di istilah itu di Padang gitu. Wala <clears throat> Wa yastadilluna bil kathra ala husni ma hum alaihi min ad-din. Dan mereka berdalil dengan mayoritas. Ya. Untuk ya membenarkan ya agama mereka. Sedangkan agama mereka adalah kesyirikan. Mereka bilang, lihat. Ya. Mayoritas orang di atas agama ini wa yaf'aluna wa yaquluna ma huwa min akbarir ridda wa dan melakukan serta mengatakan ya, ucapan yang itu termasuk ya, kemurtadan yang paling besar dan yang paling buruk. Ya, seperti zabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu ya. Dan seterusnya dari kesyirikan-kesyirikan. Ditambah lagi memerangi ahli tauhid. Ditambah lagi memerangi ahli tauhid. Fa idza qalu at-tauhid haqqun wa syirku batil, وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال أنهم يقرون أن هذا شرك Dan apabila mereka mengatakan tauhid itu benar, kesyirikan itu batil. Karena yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan dari orang-orang musyrik asli. Ya kan? Ini harus poin yang harus antum ketahui. Bahwa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berbicara tentang ya orang-orang yang menjadi musuh dakwah beliau ya bukan dari orang musyrik pun asli seperti dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Syekh Muhammad mengatakan bahwa mereka musyrikun, ini maksud mereka siapa? Apakah orang musyrikun asli? Nah, yaitu orang yang melakukan kesyirikan dari mereka yang menisbatkan dirinya kepada agama ini. Jelas? Jadi dari awal memang lawan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Pelaku kesyirikan dari orang yang mengaku muslim. Dari awal dakwahnya Syekh sehingga semua karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab harus dibawa kepada konteks itu. Harus dibawa pemahamannya kepada konteks itu bahwa yang dimaksud dengan musyrikun dalam lafal redaksinya Syekh dalam kitab-kitab beliau itu siapa? Mereka. Bukan orang yang belum mengatakan la ilaha illallah. Tapi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun melakukan syirik akbar. Makanya ketika mereka ya mereka juga mengatakan tauhidu haqqun, tauhid itu benar, cuman dalam pemahaman yang berbeda. Kesyirikan itu batil, cuman dalam pemahaman yang berbeda. Ingat pelajaran ya sita mawali' minas Ya bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menerangkan bahwa orang-orang musyrikun di zaman beliau juga ya menjauhkan diri dari kesyirikan. Tapi kesyirikan dalam pengertian mereka loh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan, orang-orang musyrikun di zaman beliau alaihi salatu wasallam mulai menganggap baik apa yang didakwakan Rasulullah dan mulai mengajak diri mereka untuk menjadi pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau Alaihissalatu Wasallam terang-terangan ya menjelaskan ini loh kesyirikan yang kalian lakukan itu syirik. Ya, sampai beliau terang-terangan mengatakan ya bahwa ajaran ini ya yaitu ajaran nenek moyang ya itu memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu ya kepada wali, kepada orang saleh wa mereka layan yanfa' wa ya-, yadur. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memudaratkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada pendetilan-pendetilan ya, masuk kepada pendetilan. Barulah ketika itu orang-orang musyrikun menyingsingkan lengan ya, memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Namun ketika dakwahnya masih global, belum. Seperti di sini juga di negeri kita. Kalau kita bilang, ayo kita tauhidkan Allah kita jauhkan diri dari kesyirikan. Semua akan menyambut. Namun kalau kita katakan, ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Seperti melakukan peribadatan kepada ya, orang saleh, Ya, kuburan pulan, kuburan alam, Baru situ akan ada pertentangan. Kenapa? Karena audiens kita adalah mereka yang mengaku Muslim. Dan wabah bahwa orang Islam merasa bahwa dirinya mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Namun ketika dibongkar, ternyata mereka punya pengertian sendiri tentang tauhid, punya pengertian sendiri tentang kesyirikan yang berbeda dengan ya apa yang dimaukan dalam Al-Qur'an, apa yang dimaukan dalam hadis Nabawi. Selanjutnya, Allah fa idza qalu at-tauhidu haqqun wa syirku batil. Apabila mereka mengatakan, maksudnya siapa? Ahli mila, penduduk mila ini musuh dakwahnya Syekh yang melakukan kesyirikan, musuh Syekh Muhammad dan dakwahnya. Apabila mereka mengatakan tauhid itu benar dan kesyirikan itu batil, wa aidan lam yuhditsu fi baladihim awthanan. Dan begitu juga tidak ada di negeri mereka berhala. Berhala seperti hubal gitu kan. Ada patung yang disembah ya. Karena bisa jadi di zaman tersebut ya, Meskipun mereka melakukan kesyirikan kepada kuburan dan orang-orang soleh, mereka nggak sampai ke taraf bikin patung. Ya, ditaruh di pinggir jalan, di tengah jalan protokol. Ya, nggak sampai bikin patung di, di, dijadikan taman ya nasional. Ya, satu atau dua atau di perumahan-perumahan patung-patung ya atau di jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan seperti di Purwakarta itu ya gubernurnya <clears throat> musyrik ini nah, dia ingin menghidupkan ajaran Sunda Wiwitan musyrik ya. yang jelas bertentangan dengan Islam ya <clears throat> wa lam yuhdithu fi baladihim awthanan dan juga tidak ada di negeri mereka berhala maksudnya di mana di Quraimila Waduh Quraimila mengatakan tauhid hak syirikan batil, enggak ada juga di negerinya apa? Patung. Jadal al-mulhidu anhum. Maka orang mulhid yang dimaksud mulhid di sini ya, yang menentang dakwahnya Syekh. Yang mengatakan bahwa penduduk Quraimila muslim Sedangkan Syekh mengatakan mereka kufar. Disebabkan perbuatan mereka ini. Ya. Dan telah kita uraikan keterangan Syekh. Ya, dari awal. Sampai beliau mengatakan wa a'dham wa min hadza wa atam dan lebih jelek, lebih parah daripada itu. Wa penduduk Ulaimila dan orang-orang yang sejalan dengannya terang-terangan mencela agama. Terang-terangan ya, menyerang Islam, menyerang tauhid. Ini bisa dipahami dengan jelas dari konteksnya. Kalau yang tidak menyerang saja yakfur, maka bagaimana dengan orang yang yang menyerang? Nah, ada di Nah, di, di antara orang-orang yang dihadapi Syekh Muhammad, <clears throat> orang-orang yang membela ahlu Huraimalah ini. Ya, orang-orang yang membela ahli Huraimalah mengatakan mereka muslimun. Ini dimaksud dengan mulhid. Jadal al-mulhidu anhum. Si mulhid ini membela mereka malah. Kenapa alasannya? Mereka mengatakan tauhid benar, mereka mengatakan kesyirikan batil, enggak ada berhala di negeri ini. Itu dari ini. Seperti yang kita hadapi di sini. Jadi kita katakan mereka musyrikun ada aja yang bela. Mereka muslimin belum tegak hujah katanya. Seperti itu. Jadal al-musyridu anhum. Si mulhid ini membela mereka. Wa qala innahum yakiruna anna hala syirk. Dan berkata si mulhid ini bahwa penduduk Huwaimila mengakui bahwa ini adalah kesyirikan wa anna tauhidahu wal haq dan bahwasanya tauhid itu adalah hak dengan pengertian sendiri. Ya, wala yadurruhum indama hum alaihi min as-sabb Adapun kondisi mereka mencaci agama Allah ya, mencela agama Allah, mencela tauhid, itu tidak mencederai keimanan mereka. Wa baghi al-iwaji anhu wa mad'i syirki. Begitu juga perbuatan mereka yang melenceng dari din dan memuji kesyirikan. Wa dabbihim dunahu bil mali wal yad wal lisan dan pembelaan mereka kepada kesyirikan dengan harta dan dengan tangan dan juga dengan lisan itu semua tidak mencederai keimanan mereka karena mereka alasannya apa menetapkan tauhid itu benar kesyirikan itu batil dan nggak ada berhala di negeri mereka ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Syekh sebelumnya ya di beliau mengatakan apabila mereka berkata bahwa tauhid itu hak ya kesyirikan itu batil ya Kata beliau, ya. Gharra hadzal kalam dhaiful basirah. Orang yang lemah pengetahuan tentang tauhid tertipu dengan ucapan ini. Hadza wallahu taala ala wa alam. Apa kesimpulan dari pembahasan ini? Ya. Jelas bahwa ya, seorang yang mentauhidkan Allah dia harus juga mengamalkan tauhidnya dan bahwasanya seorang bisa menjadi kafir dengan melakukan kufuran apapun alasannya kecuali satu kalau dia dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanannya itu saja yang ya mana pelaku kesyirikan tidak dianggap menjadi kafir adapun selainnya ya maka orang tersebut menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala طيب واضح هذا يا إخوان jelas Selanjutnya berkata beliau qala wa qala Abu Abbas aidan fil kalami ala kufri mani'iz zakat dan berkata Abu Abbas juga. Siapa yang maksud Abu Abbas? Hah? Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Pada pembahasannya tentang kafirnya orang yang menolak zakat. Orang yang menolak zakat. Orang yang menolak zakat ya pertama kali ini muncul di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan mereka ada dua golongan. Ada yang menolak wajibnya zakat, ada yang menolak membayarnya. Dan semua diperlakukan dengan satu perlakuan. Semua mereka diperangi oleh Abu Bakar. Semua mereka diperang oleh Abu Bakar. Setelah sebelumnya dia diprotes oleh Yunus sahabat. Mayoritas sahabat. Ya, Umar memprotesnya, yang lainnya memprotesnya. Dengan alasan apa? Bahwa mereka telah mengucapkan syahadat lain. Ya. Lalu apa kata Abu Bakar? Wallahi ya kalau saja mereka menolak untuk membayar inapan ya, itu anak unta. Ya, dahulu mereka tunaikan zakat itu di zaman Rasulullah, tapi di zamanku mereka nggak mau tunaikan. Ya, maka aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau membayarnya. Ya. Tetap diperangi oleh ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau juga mengatakan aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya. Kalau bayar zakat nggak kafir, nggak diperangi. Tapi kalau sholat diperangi. Sampai akhirnya sekarang apa yang terjadi? Sholat pun juga nggak, ya nggak dianggap. Ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW, ya, wah jelas. Ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya kur. Ya, seperti yang disebutkan ya, dalam sebuah hadis Berkata beliau qala was-sahabatu lam yaqulu. Para sahabat tidak ada seorang pun yang mengatakan. Hal anta muqirun biwujubiha aw jahidun laha? Apakah kamu mengakui wajibnya zakat atau menolaknya? Artinya Abu Abbas menerangkan bahwa para sahabat setelah ya sebelumnya berbeda pendapat kemudian semuanya rujuk kepada pendapatnya Abu Bakar. Bahwa mereka diperangi, akhirnya nggak ada lagi yang menyelisih. Semua sepakat dengan Abu Bakar, akhirnya mereka semua merangi orang yang menolak zakat. Gak ada sahabat yang nanya lagi. Kamu itu mengakui wajibnya atau cuma menolak membayarnya aja? Gak lagi ditanya. Pokoknya selagi nggak mau bayar, rangi. Ini kata Abu Abbas. Hal anta muqirun biwujubiha au jahidun lah, Enggak ada sahabat yang bertanya lagi kepada orang yang menolak membayar zakat ini, kamu itu mengakui wajibnya atau cuman ya menolak membayarnya saja? Hada lam yu'ad 'anil khulafa was sahabah. Yang seperti ini enggak pernah didapati dari para khulafa ar-rasyidun dan para sahabat lainnya. Bal qala As-Siddiq li Umar, bahkan berkata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma, "Wallahi, sungguh demi Allah, lau mana'uni inaqan." Kalau mereka menolak menyerahkan inaq. Itu unta. Kami yuadunaha ila Rasulillah. Dahulu di zaman Rasulullah mereka serahkan itu sebagai zakat. Tapi di zamannya Abu Bakar enggak diserahkan. Kalau mereka menolak membayar, inah kunta saya, Laqataltuhum ala maniha. Aku akan perangi mereka karena mereka menolak membayarnya. Faja'al al-mubih lil qital. Di sini berarti apa? Abu Bakar menjadikan alasan bolehnya memerangi mereka mujarradil mana sekedar nggak mau bayar nggak lagi ditanya apa kau mengakui bahwa zakat itu wajib atau enggak nggak lagi tanya ya artinya walaupun kau mengakui zakat itu wajib tapi kau menolaknya kita harap al-mubi'u lil qitali mujarradil mana' la dan al-wujub. Maka beliau menjadikan alasan mereka diperangi, ya, boleh memerangi mereka hanya sekedar nggak mau bayar, bukan kondisi mereka ya mengingkari kewajibannya itu nggak ditanya. Terkait dengan mengingkari kewajibannya atau tidak mengingkari itu nggak di nggak ditanya lagi. Cukup dilihat dia nggak mau bayar, kita. Waqat ruwiya anna tawa'ifa minum kanu yukiruna bil wujud dan telah diriwayatkan bahwa ada sekelompok dari mereka, maksudnya sekelompok dari orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena bisa dikatakan bahwa mereka nggak sama. Ada yang menolak karena nggak mau bayar aja, tapi mereka mengakui wajibnya. Ada yang menolak nggak mau mengakui wajibnya. Kata Abu Abbas dan telah diriwayatkan ada sekelompok dari mereka yang dahulu mereka mengakui wajibnya, lakin bakhilu biha, tapi tidak mau membayarnya karena bakhil. Wa ma'ahada, tapi kendati begitu, fasiratul khulafa'u fihim jami'ihim siratun wahidah. Tapi sirah para khulafa, maksudnya jalan yang ditempuh, sikap yang diambil oleh mereka, ya adalah satu siratun wahidah. Wahia qitalu muqatilihim. Ya, memerangi ya orang-orang yang menolak. Kemudian karena menolak, mereka melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan. Saya mau bayar zakat. Akhirnya diperangi, mereka melakukan perlawanan. Orang-orang yang menolak membayar zakat ini, maka mereka diperangi. Kita lu muqatilihim. Ya. Wasabi zararihim. Ya, pun wanita-wanitanya dijadikan tawanan. Dijadikan sabaya. Diperlakukan seperti perlakuan orang kafir. Ya. Nggak lagi ditanya kamu mengakui wajibnya atau enggak. Pokoknya menolak, cukup ya yang lakinya yang mengangkat senjata karena menolak membayar zakat diperangi perempuan-perempuannya yang tinggal di rumah setelah yang lakinya dikalahkan dijadikan tawanan jadikan sabayan wasabi dararim wa ghanimati amwalihim harta-hartanya yang tertinggal karena mereka kalah perang dijadikan ghanimah ya ya artinya apa diperlakukan seperti perlakuan orang kafir. Perlakuan orang kafir karena mereka menolak membayarnya. Dan tentunya tidak dilakukan lagi orangnya menolak wajibnya yakfur. Mengatakan zakat nggak wajib. Yakfur. Ya seperti kemarin sempat rame-rame. Ya masalah apa itu? Masalah umroh atau masalah haji. Ya nggak usah pergi haji katanya. Ya. Sayang kita. Hah? Sempat ya waktu itu perempuan itu lagi rame-rame itu. Kalau dia muslim ya Banyak orang kafir ya ikhwan. Antum pikir semuanya orang Islam sekarang? Enggak. Ya. Banyak orang jatuh kepada pembatal. Ya. Nas'alullah assalam wal afiyah. Ya. Dan di sini kita mengajari ya takfir yang benar. Dan tidak bisa tauhid dipisahkan dari dari takfir enggak bisa. Silakan coba ada orang mau mencoba-coba memisahkan antara tauhid dengan tafsir. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yakfur wa may yakfur bit wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur pada tagut dan dia beriman kepada Allah. Ayat ini menjadi ya tafsir akan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus kufur kepada tagut, kufur kepada kekufuran. Termasuk kufur kepada kekufuran, ya menilai perbuatannya, menilai juga orangnya. Dalam perkara-perkara yang wawih, nggak perlu kepada ulama. Yang jelas. Ada orang ngaku nabi. Hanya dulu telepon ulama, eh, ul. Ya kan? hmm. Iya, ada orang ngaku nabi, ul. Ya. Nah, ditanya juga bukan ulama ternyata. Ya. Kalau pada syekh, ya syekh, ada orang ngaku nabi ini kafir nggak syekh? Tanya. Paling syekhnya bilang, jangan-jangan dia orang gila. Kalau orang gila selesai. Ya, gairu mukallaf, tapi kalau dia mukallaf, ya tapi orang yang gak, dalam pengetahuannya ketika mendengar Syekh bilang, jangan-jangan dia orang gila mengatakan Syekh aja nggak mengkafirkan. Goblok. <laughs> itu maksud itu bahasa lain. Bahasa lain dari mengatakan bahwa orang ini kafir kalau dia mukallaf. Cuman lihat dulu jangan-jangan dia orang gila gitu. Pakai dong akal gitu loh. Ya gitu loh. <laughs> ya, Allah musta'an. Ya, terjadi ya ikhwan, ya. Dia kutip itu Syekh Saleh Al-Fauzan ditanya di stasiun televisi tentang Bashar Assad. Dia bilang ya nggak boleh mengkafirkan orang, nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Terus dia bilang Syekh Syekh Al-Fauzan aja nggak mengkafirkan Bashar. Insyaallah. Tentu ini ada konteksnya di mana beliau bicara stasiun televisi ketika itu belum kondisi Saudi Arabia dengan Suriah tidak tidak segenting sekarang. Ya, artinya masih ada usaha-usaha islah, perbaikan, ya. Kalau Syekh bilang Bashar kafir, udah jadi apa? Jadi uh, jadi uh, eh, sumbu bagi para pemberontak. Ya kan? Sehingga hubungan Saudi dan Suriah akan semakin renggang. Karena fatwa dari seorang ulamanya Arab Saudi. Jadi sumbu bagi para ya ketika itu para apa yang dinamain? Terbilang bilang pemberontak salah lagi. <laughs> ya, karena di awal-awal memang mereka ya melakukan perlawanan. Ya, melakukan perlawanan terhadap pemerintahnya. Ya, hingga sampai eskalasinya begitu parah sehingga akhirnya Arab Saudi pun mendukung. Mendukung. Namun di awal-awalnya tentu orang berpolitik. Ya, bukan berarti tidak mengkafirkan tapi layu yusarrih, tidak terang-terangan ya, karena melihat maslahatnya. Ya, tapi emang susah yang namanya ya uh, eh, ahlu zahir. ahlu zahir, oh, syekh enggak mau kafir kan. Allah Ustaz Qala qitalu muqatilihim wa sabbi dharahim wa gharimati amwalihim. Akan tapi sirahnya para khulafa seluruhnya Allah satu Jalan yang ditempuh adalah satu yaitu merangi orang-orang yang ikut berperang dari mereka dan menawan wanita-wanitanya dan menjadikan hartanya sebagai ghanimah wasyahada ala qatlahum binnar dan mempersaksikan orang yang mati dari mereka di neraka. Ya. Orang menolak zakat. Ini juga bagian dari nalar ikhwan sebenarnya dibawakan oleh Syekh Syekhul Islam ya dikutip dari beliau oleh Syekh Muhammad. Kalau menolak zakat, zakat itu rukun keberapa sih, Mas? Rukun keberapa, Mas, zakat? Ketiga. Tauhid rukun keberapa? Selesai udah. Gak pakai lagi ditanya, kamu ini nyembah, nyembah. Ya, tahu nggak ini haram atau enggak? Enggak pakai. Ketahuan dia beribadah kepada selain Allah. Ya yakfur. Beribadah kepada selain Allah yakfur. Menyembelih untuk selain Allah yakfur. Cuman yang perlu ditanya apakah dia itu beribadah atau sebenarnya nggak beribadah seperti misalnya ya tiba-tiba kita dapetin orang nyungsruk gitu kan di hadapannya kuburan jangan-jangan dia mabok gitu kan sehingga nyungsruk kepalanya seperti orang sujud pada kuburan kalau ini kan qas an ghairi dia enggak ada maksud tapi kalau ada maksud Yakfur yang perlu ditahkik itunya aja, yang perlu dicari tahu itunya aja. Seperti itu. Ya. Namun orang yang perang terangan mencela agama, ada labis di sini. Enggak ada labis, enggak ada samaran sama sekali. Ya, konstitusi lebih tinggi. Semua orang dengar. Semua media mengutip. Ya. Mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah bukan sumber hukum Islam. Semua orang dengar, semua media mengutip. Ya, Ulil juga ucapan-ucapan wadih, jali. Ya, nggak ada lagi labis, enggak ada lagi kesamaran terhadap kufuran orang-orang ini. Seperti itu. Ya. namun mungkin terjadi labas, terjadi kesabaran pada kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Ya. Namun perlu ketika terjadi kesamaan disitulah dibutuhkannya tahqiq, mencari tahu apakah dia beribadah atau tidak. Allahu a'lam. Qala <clears throat> wa waalaikumsalam waalaikumsalam wa ghanimati amwalim wa syahadati ala qatlahum min nar wasammauhum jami'uhum jami'ahum ahla riddah dan para sahabat menamai melebeli mereka si label udah diperangin kasih label nggak lagi ditanya ya terus masalahnya masalah zakat lagi coba tuh berapa banyak kita disuruh untuk berpikir dilebeli semua mereka dengan ahli riddah apa ahli riddah orang-orang murtad kalau orang-orang murtad berarti muslim Ya, indahum muslimun mungkin. Menurut mereka muslim hmm. mungkin. Ya. Ini semua nalar Kasus ini disebut di sini, disebut juga oleh Syekh Muhammad dalam kasus syubhat. Ya, artinya nggak perlulah sampai kepada kitab ini. Sampai kepada kasus syubhat sudah jali, sudah semua sudah telanjang. Ya, tentang kondisi para penyembah kubur itu. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره dan bahkan ya peristiwa ini diantara yang a'zam fadail siddiq diantara keutamaan Abu Bakar yang paling tinggi ya di mana Allah mengokohkan dia untuk tetap memerangi mereka Ya, walam yatawaqqaf kama tawaqqafa ghairu dan dia tidak mengambil sikap abstain seperti orang lain abstain. Wa nadharuhum hatta raja'u ila qawlihi. Kemudian Abu Bakar pun mendebat orang-orang yang mengambil sikap abstain tadi sehingga akhirnya yang abstain pun akhirnya rujuk kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar. Semua kita mengakui bahwa ini diantara ya keutamaan Abu Bakar yang paling tinggi. Bahwa Allah kokohkan dia dalam memerangi ahli riddah. Ya, namun sebagian kita nggak pakai akalnya, ya sehingga menentang ya takfir haula al kuburiyin biayanihim menentang takfir muayyan kepada para penyembah kubur masih pengen penegakan hujah lagi harus keluarkan hujah dulu Masyaallah salama ya qala amma qital muqirrin bi nubuati musailamah adapun memerangi orang-orang yang mengakui kenabiannya musailamah ini juga terjadi di zaman para sahabat ya di mana ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Setelah Nabi kita Muhammad. Para sahabat itu memerangi mereka. Faula lam yaqa' bainahum niza' fi qitalihim. Terkait dengan orang yang aku nabi, ya Musa Musailamah, kekadzab yang pendusta ini, enggak ada seorang sahabat satupun yang ya menyelisihi. Terjadi perselisihan dalam masalah apa? Dalam masalah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Namun perselisihan berakhir sehingga tercipta apa? Ijma, kesepakatan. Adapun dalam kasus kenabiannya lama si pendusta ini mengaku nabi, para sahabat tidak ada perselisihan merangi mereka. Ya, ini wow. Ya. Mengangkat manusia ke derajat nabi. Semua sepakat. Gimana lagi mengangkat manusia ke derajat ilah. Nggak boleh seorang ragu akan kekafirannya. Gimana mengangkat seorang derajat ilah? Memberikan kepadanya ibadah. Ya Wal ilmu Allah. Intah kalamu syekh. Selesai sudah perkataan syekh. Wallahul musta'an wa itu tuklan.